Al ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengetahui al-huda petunjuk yakni apa-apa yang Allah wahyukan. Bidalilihi dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu ilmu itu bukan qila waqal bukan katanya dan katanya tapi ilmu itu membutuhkan dalil ilmu membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama wafaqad dalil fahuwa al-haq. Wa ma dalil fahuwal batil. Maka yang sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah ini al-haq. Dan yang menyelisihi dalil Walaupun kadang sekilas seperti bagus Kalau itu menyelisihi dalil Hal itu merupakan kebatilan Demikian prinsip yang harus ada pada diri setiap muslim al-haq kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ilmu yang diajarkan oleh para ulama kepada kaum muslimin adalah ilmu sirah. Ilmu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketika awal beliau menjadi nabi dan rasul hingga wafatnya padanya sebagaimana kata para ulama pada sirah Nabi Muhammad SAW penuh dengan ibar pelajaran-pelajaran nah bagi kita sebagai umat oleh karena itu termasuk perkara-perkara penting adalah ta'allumu sirah, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait kitab yang tengah kita kaji Sittatu mawadhi minas sirah enam tempat enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waspada atau hati-hati tidak setiap tulisan-tulisan sirah Nabi Muhammad SAW itu bisa kita ambil. Timbangannya adalah apa? Dalil. Timbangannya adalah dalil. Nah, barakallahu Karena tidak sedikit kisah-kisah yang tidak benar dimasukkan, ditulis, digabungkan ke dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tujuan katib penulisnya. Namun seorang katib penulis yang jujur benar-benar dia menulis berusaha untuk sesuai dengan dari riwayat-riwayat yang sahih riwayat-riwayat yang kuat yang dijelaskan para ulama maka inilah yang harus kita ambil dan tujuan kita mempelajari sirah sebagaimana kata muallif pada pembahasan yang sebelumnya telah kita baca bahwa tujuan dari mempelajari sirah tersebut muallif mengatakan la'allallaha an yubhimaka dinal anbiya'i litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu dan semoga Allah memahamkan kepadamu dengan mempelajari sirah tersebut semoga Allah memahamkan kepadamu dinal anbiya'i agama para nabi Ditattabi'ahu agar engkau kemudian setelah memahaminya mengikutinya dan agama para nabi dari nabi pertama, rasul pertama sampai nabi dan rasul yang terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki inti ajaran yang sama yaitu apa? Tauhid. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha untuk menyerukan semua rasul tadi sama mendakwakan kepada kaumnya ani'budullaha beribadahlah kalian kepada Allah tauhid mengesahkan Allah di dalam ibadah wajtanibu at-taghut dan jauhilah oleh kalian at-taghut yakni syaitan dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ada tahu. Berdasarkan ayat ini dan dalil-dalil lainnya maka semua agama para nabi inti ajarannya sama. At-tauhid mengajak umat supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan menjauhkan dari berbagai macam kesyirikan. Maka Syekh mengatakan semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama para nabi kemudian agar engkau setelah itu mengikutinya. Oh ini ternyata ajaran agama ajaran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikutinya. Wadinal musyrikin dan agar engkau memahami agama kaum musyrikin yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau kemudian meninggalkan. Ini tujuan dari mempelajari apa? Sirah, bukan sekedar naam jadi wawasan. Bukan sekedar naam dongeng, tapi benar-benar kita mengambil pelajaran memahami bagaimana seutuhnya agama Nabi Muhammad SAW kemudian kita mengikutinya dan memahami agama kaum musyrikin yang menjadi atau yang menentang dakwah Nabi Muhammad memusuhinya untuk kemudian setelah kita memahaminya kita pun meninggalkannya. Demikian penting bagi kita selain memahami al-haq juga harus memahami kebatilan. Memahami al-haq untuk kita amalkan, memahami kebatilan untuk apa? Kita tinggalkan. Sebagaimana ucapan syair, "Arabtu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi." Man la ya'rif asyarra minal khairi yaqa'am fihi. Yaqa'am fi Nah, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Padahal siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia bisa terjatuh dalam kejelekan tadi. Ini maksud atau tujuan dari dirasa atau mempelajari sirah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada muqaddimah muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah fa inna aktsara man yad'i dina wa yad'i annahu muwahhidin لا يفهم as-sunnata kama yanbaghi Mu'alif mengatakan karena sesungguhnya setelah beliau mengatakan mendoakan semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama para nabi untuk kemudian kau mengikutinya dan memahamkan agama kaum musyrikin agar engkau meninggalkannya. Kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya kebanyakan atau aksar mayoritas dari orang-orang yang mengaku-ngaku beragama mengaku menjalankan agama Islam wayadda'i dan mengaku-ngaku annahu minal muwahhidin bahwasanya dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah ternyata keadaannya kata Syekh la yafhamu sunnata kama dia tidak memahami sunnah sebagaimana seharusnya Wah, ada Ada yang mengaku-ngaku menjalankan, mempelajari, mengamalkan agama Islam namun ternyata jatuh dalam enam perbuatan al-ifrat, berlebihan. Ada yang mengaku-ngaku mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan Islam, ternyata dia terjatuh ke dalam tafriq, meremehkan imma ini antara ifrat atau apa? Tafrid. Tapi semuanya sebagaimana kita melihat mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu menjalankan agama Islam. Contoh, berapa banyak orang yang mengatasnamakan naam jihad dan memperjuangkan agama Islam, ternyata perbuatan mereka sebenarnya menyelisihi ajaran Islam. Contoh, ketika mereka menyerukan sering naam mengeluarkan kata-kata al-jihad wal-jihad wal-jihad ternyata jihad yang mereka serukan tidak sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah SAW. yang mereka maksudkan jihad adalah memberontak kepada pemerintah yang muslim dengan alasan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. ini banyak. Mudah mereka membuat kekacauan dengan meledakkan bom di mana-mana, mengatasnamakan apa? Jihad. Mengaku-ngaku bahwa mereka ini sedang menjalankan agama. Menggunakan atribut Islam, pakaiannya, lehyahnya, sehingga perbuatan mereka yang sebenarnya menyelihi sunnah mencoreng agama apa? Islam. Menampilkan seolah-olah Islam itu agama yang apa? Keras, radikal, tidak mengenal kasih sayang dan tidak mengenal aturan-aturan sehingga sembarangan di dalam membunuh. Ini yang berlebihan sebagai contoh. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula orang-orang yang dia melakukan nama tafriyah, meremehkan. Mengatasnamakan, mengaku-ngaku di dinul Islam bahwa kami memperjuangkan Islam. Tetapi Islam yang kami perjuangkan adalah bukan Islam Arab. Islam yang kami perjuangkan adalah Islam yang menyesuaikan dengan kultur daerah, kultur daerah dengan alasan dengan dalil Islam itu rahmatan lil alamin. Dalilnya benar, pemahamannya keliru jauh. Akhirnya mereka mencitrakan Islam seolah-olah Islam itu adalah agama yang membolehkan untuk ta'awun dengan orang-orang kufar dalam urusan ibadah. Mereka merayakan ibadah dijaga di hadapannya, diamankan, padahal mereka bukan petugas pemerintah, Nah, kemudian mengadakan acara-acara bersama keagamaan, urusan ibadah. Ini benar-benar sudah sangat-sangat nah, banyak meremehkan, meninggalkan nah, patokan-patokan agama. Agama Islam. Nah, kalau kita melihat berapa banyak yang terjatuh dalam hal ini, mengaku-ngaku memiliki atau menjalankan agama ternyata tidak memahami sunnah sebagaimana seharusnya. Apa sebabnya? Apa sebab? Apa sebabnya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sebabnya? Nah, ya, mereka tidak mau kita sunnah. Apa sebabnya? Hah? Nah, sebab pertama karena al-jahlu bid-din karena tidak mau sabar mempelajari agama sesuai dalilnya tadi. Karena ilmu tadi apa? Ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengetahui al-huda petunjuk dengan dalilnya, tidak sabar. Untuk mempelajari agama Islam dengan baik. Lebih banyak mendahulukan perasaan dan akalnya Keliru. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kalaulah dia sudah mengetahui ilmunya, namun kalah dengan hawa nafsu. Sehingga ilmu yang sudah dia ketahui dikalahkan dengan hawa nafsunya. Ini. Imma al-jahlu. Nah, kemungkinan pertama karena kejahilan. Yang kedua karena hawa nafsu. Berapa banyak yang mereka sudah duduk di hadapan para ulama namun ternyata nam berbelot, berubah Bukan karena tidak mengetahui ilmunya Namun karena kalah dengan apa? Hawa nafsu Maka ma'asyira muslimin rahimahun rahimakumullah Syekh menerangkan di sini Kenapa pentingnya mempelajari sirah tadi yang benar Sesuai dengan dalil dan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan ilmiah agar kita bisa memahami agama dengan baik. Kemudian kita menjalankannya dan menjauhi kebatilan, kemudian meninggalkannya karena banyak orang yang tidak seperti itu. Syekh memberikan contoh dalam syarahnya, kita baca. Syekh Salih Fauzan memberikan nah, sebagai nah, di antara fenomena yang terjadi. Nah, qala hafidhahullah al-musyrikun, kaum musyrikin yataqarrabuna ila Allah bisyirk Kaum musyrikin mereka tak korup kepada Allah dengan kesyirikan. Yadhunnuna annahu khairun. Mereka mengira bahwa kesyirikan itu adalah kebaikan. Berarti yang mereka lakukan hanya berdasarkan apa? Yadhunnuna berdasarkan apa? Zon, perasaan. Bukan berdasarkan ilmu. Nah kalau berdasarkan ilmu tadi apa ilmu? Ma'rifatul huda bidalilihi. Kalau perasaan banyak tertipu kita. Seakan-akan ini benar, ternyata salah. Perasaan orang Sunda dengan perasaan orang Jawa karena kulturnya berbeda akan apa? Berbeda. Menurut orang Jawa ini sopan, menurut orang Sunda ini kasar kan begitu? Ya, karena beda kulturnya. Kalau perasaan. Demikian pula daerah-daerah lainnya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari menjadi berbagai macam suku, berbagai macam naam eh, jenis dari eh, naam bangsa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan din Islam dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah supaya bisa apa? Ber Lihat hmm. perbuatan kaum musyrikin, mereka takarub kepada Allah dengan kesyirikan dan mereka mengira itu kebaikan berdasarkan wan prasangka. Li'annahum karena mereka kaum musyrikin la ya'rifuna syirka, mereka tidak memahami kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah akhirnya mereka bertakarub kepada Allah dengan kesyirikan tersebut. Padahal yang namanya takarub kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan perkara baik kan. Nah, Allah ta'ala jamilun yuhibbu jamal. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Atau kama kala Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan tidaklah akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Beramal soleh katanya menurut dugaannya namun dengan perbuatan hasil mencuri. Diterima tidak? ingin membangun masjid, masjid-masjid, namun diambil dari harta-harta yang tidak halal. Apakah amalannya bisa diterima? Tidak. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Demikian pula dia ingin takarub kepada Allah namun dengan melakukan kesyirikan, padahal kesyirikan adalah a'zamu dzunub, dosa yang paling besar. Apakah diterima? Tidak. Namun mereka menganggap baik, menduga, mengira. Fahum yadbahuna li awliyai wassalihin. Mereka kaum musyrikin menyembelih sembelihan-sembelihan mereka. Ditujukan sembelihannya untuk takarub dan pengagungan kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Ta'zim untuk mengagungkan dan tazallul merendahkan dirinya kepada orang-orang soleh dan wali-wali. Sembelihlah berbagai macam sembelihan atau untuk jin-jin. Padahal adzabah adalah ibadah. Zabah dengan tujuan untuk ta'zim dan taqarrub hanya boleh diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena zabah adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati katakan wahai Muhammad, inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki nusuk ay zabah sembelihan dengan tujuan untuk ta'zim, pengagungan dan tazallul wa taqarrub hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk wali-wali, untuk orang soleh, untuk jin, maha ada syirkun akbar, syirik besar. Wa yatabarrakuna biquburihim mereka tabarruk meminta barokah dengan kuburan-kuburan orang soleh. Wajastaghithuna nabihi mereka istighosah kepada orang-orang yang tadi meninggal yang orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ketika terjadi musibah atau hal-hal yang menimpa keburukan kepada mereka, mereka memanggil-manggilnya ya wali fulan, ya wali fulan, istighosah dengan orang-orang soleh dan yang sudah meninggal. Padahal al-istighosah naum minal ibadah, satu macam dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil alfi minal malaikati murdifin." Dan ketika enam kalian beristighfar yakni Nabi Muhammad dan para sahabat ketika dalam keadaan genting ada saat perang Badar beristighosah kepada Rabb kepada Rabbul Alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah da'bu anbiya. Ini adalah termasuk kebiasaan para nabi istighosah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang sulit, dahsyat yang mengancam keselamatan dirinya ataupun umat Islam mereka istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istighosahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Namun kalau istighosahnya wa Nabi, nabihim istighosahnya kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, ini amalan syirik. Wayakulun mereka mengatakan nahnu na'lamu annahum laisa lahu minal amri syai'un. Kami mengetahui bahwasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi mereka sedikit pun tidak bisa memiliki atau tidak bisa mengurusi urusan-urusan perkara-perkara. Urusan itu bukan di tangan mereka. Kami tahu. Yang mengatur segala urusan itu Allah. Orang soleh ini tidak memiliki enam kemampuan dalam urusan-urusan tersebut. Kami paham. Wa annahum dan kami pun paham bahwasanya mereka orang-orang soleh tadi la yanfa'una wa la yadurrun. Mereka tidak bisa menetapkan manfaat, tidak bisa pula menetapkan mabarat. Lakinna akan tetapi, ini syubhatnya mereka. Kami paham. Oh, yang ngasih rizki bukan orang soleh tadi, kami juga paham. Mereka nggak bisa menetapkan manfaat atau motor bagi kami. Akan tetapi sobat mereka, hum solihun. Mereka ini orang-orang soleh. Nuridu minhum an yatawassafu lana indallah. Kami menginginkan dari orang-orang soleh tersebut agar mereka menjadi perantara untuk kami, menjembatani kami Nah, indallah di sisi Allah menjadi perantara antara kami dengan Allah. Mereka kan orang soleh, sementara kami ini banyak dosa, tidak melakukan ketaatan. Sementara mereka orang soleh. Kami tidak meyakini orang soleh tadi bisa memberikan rizki. Hanya menjadi berharap mereka menjadi apa? Perantara wasito. Ini kan syubhatnya. Nah, mereka menganggap ini kebaikan. Akhirnya mereka takorub kepada Allah dengan beribadah kepada orang soleh tadi. Bernazar, menyembelih untuk orang soleh tadi. Dengan harapan orang soleh tadi menjadi perantara dirinya dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tuju, sebenarnya tujuan akhirnya kepada siapa? Allah. Hanya saja mereka menjadikan orang soleh sebagai wasifah. Bagaimana hukum Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan mereka? Apakah benar dugaan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Kama qala Allahu an aslatihim sebagaimana Allah berfirman mengisahkan tentang pendahulu-pendahulu mereka dari kaum musyrikin. Allah mengatakan tentang mereka wa ya'buduna min dunillah mereka orang kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yang tidak bisa menetapkan madarat bagi mereka dan tidak bisa menetapkan manfaat bagi mereka. Qala Syekh Allah, hum mereka kaum musyrikin ya'tarifuna, mereka mengakui annahum bahwasanya oh orang-orang soleh yang mereka ibadahi, sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, mereka mengakui la yadurruna wa la yanfa'unahum. La yadurrunahum wa la yanfa'unahum. Tidak bisa menetapkan mamorat bagi mereka, tidak bisa memberikan manfaat. Paham mereka, mengakui. Nah, ya yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kemudian mereka mengatakan apa? Wa Mereka apa musyrik mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini orang-orang soleh ini sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Demikian Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Namun lihat, Allah Subhanahu wa taala di, di awal ayatnya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Berarti Allah menghukumi perbuatan kaum musyrikin tadi yang mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kemudian mereka beribadah kepadanya sebagai perbuatan apa? Syirik. Ini hukum Allah atas perbuatan mereka. Yang mereka inginkan syafaat dari orang-orang soleh tadi. Nah, kalau fikum, namun dilakukan dengan apa? Perbuatan syirik. Ittakhaduhum syufa'a faqat. Yani mereka kaum musyrikin menjadikan orang-orang soleh atau yang mereka ibadah isin Allah sebagai pemberi syafaat saja, bukan sebagai Rabbul Alamin. Tidak. Kaum musyrikin tidak meyakini yang mereka ibadahi isin Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta, yang memberikan rezeki bukan, hanya sebagai pemberi apa? syafaat bagi mereka. Itu yang mereka inginkan. Wa fil ayatil ukhra dan dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-37 Allah berfirman, "Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala menghukumi kaum musyrikin yang tadi melakukan takarub kepada Allah dengan perbuatan syirik Naam, yadhunnun dhon menduga, prasangka. Annahum wa innahum sesungguhnya mereka yakni syaitan la yasuddunahum benar-benar syaitan tersebut memalingkan orang-orang musyrikin tadi yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala takarub kepada orang-orang soleh. Enam, syaitan telah menghalangi memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala namun lihat wayah sabun, namun mereka kaum musyrikin tadi mengira menduga annahum bahwasanya mereka muhtadun mendapatkan petunjuk kamu berapa banyak dari orang yang beribadah menganggap dirinya seolah-olah di atas petunjuk hanya berdasarkan ron dugaan prasangka perasaan akal semata tapi tidak dibangun di atas apa dalil. Ini bukan ilmu. kan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalili. Akhirnya mereka beribadah hanya berdasarkan dugaan semata. Nah, lam yata'allamu mereka tidak mempelajari, tidak belajar. Fahum yahsabuna anna hadha khairun mereka mengira bahwasanya ini adalah kebaikan, padahal bukan. Nah, barakallahu fikum. Sama. Ada yang berbeda? Sama. Nah. Nah, qala hafizallah وهذا waqi ghalibin غالب الناس yawma, inilah kenyataan mayoritas dari manusia pada hari ini Syekh Salih Fauzan mengatakan ini adalah waqi' ghalibin nas, kenyataan mayoritas manusia saat ini. Al-kathiru minal muntasibina ilal Islam hada waqi'uhum. Banyak orang yang menisbatkan kepada Islam ternyata ini kenyataannya. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal, ada yang berlebihan melampaui batas, mengatasnamakan Islam namun terjatuh dalam dosa al-ifrat melampaui batas. Ada juga yang nah, mengaku-ngaku Islam menisbatkan kepada Islam namun dia tafriq, meremehkan, banyak mengurangi syariat-syariat Islam. Ini yang terjadi, banyak yang seperti ini keadaannya. Yataqarrabuna ila Allah bisyirk, mereka bertakarub kepada Allah dengan perbuatan syirik mislu ma taqarraba al-musyrikun al-awwalun sebagaimana kaum musyrikin yang terdahulu mereka melakukan taqarrub tadi yadbahuna lil kubur mereka menyembelih untuk kuburan-kuburan wa yanzuruna laha bernazar untuk kuburan-kuburan wa yatufuna biha tawaf di kuburan-kuburan ish tawaf di mana Hah? Tawaf di mana? Di Ka'bah. Sebutkan dalil. Kembali kita ingat. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Kalau meyakini bahwa tawaf di kuburan itu adalah perbuatan ibadah, udhkur dalilan minal kitab wa minal sunnah. Sebutkan dari Al-Quran wa sunnah bahwa tawaf itu di kuburan. Eh, Tidak ada. Bahkan yang ada adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira." Atau Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Ya ini kata para ulama mathum dari hadis ini, yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Tidak ada sholat, tidak ada membaca Al-Quran. Maka rumah yang tidak di dalamnya dilakukan sholat, nawafil, atau tidak dibacakan Quran di sana, keadaannya seperti apa? Kuburan. Namun kuburan bukan tempat ibadah. Ini malah tawaf di kuburan. Dengan dapat ini orang soleh. Min aina hada? Dari mana ini? Wa yatabarrakuna biha bertabaruk dengan kuburan-kuburan tadi. Saya ingin menghadapkan barokah jauh-jauh menempuh perjalanan yang jauh untuk mendatangi kuburan-kuburan yang katanya kuburan orang soleh. Nabi Yuna Muhammad SAW bersabda, La tushaddu rihal illa ila salati masajid. Tidak boleh menempuh safar untuk tujuan ibadah di satu tempat secara khusus kecuali di tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Selain itu, tidak boleh kita khusus misalnya. Nah, misalnya saya yang di Banjarsari contoh misalnya. Saya sengaja datang ke masjid ini secara khusus untuk melakukan ibadah misalnya iktikaf di sini masjid apa ini? Masjid apa ini? Hah? Nurul Iman. Oh, karena ini masjid di Borolong teman-teman ingin khusus. Tidak boleh kalau sampai menempuh perjalanan apa? Safar. Berbeda hanya dengan tolabul ilmi. Kalau menuntut ilmu, naam ada syariatnya. Kalau menempuh ilmu sejak zaman para nabi Para sahabat menempuh perjalanan yang jauh. Namun untuk khusus beribadah di tempat tertentu, menempuh perjalanan safar seperti itu tidak boleh. Kecuali tiga apa? Masjid. Oh, berdasarkan hadis ini, tidak boleh kita melakukan i'tikaf kalau harus menempuh jarak apa? Safar di masjid tertentu. I'tikaf di masjid yang ada di dekatnya. Tanpa harus menempuh apa? Safar. La tusaddu illa ila thalathi masajid. Nah, hmm. nah, mereka tawaf meminta barokah ke kuburan-kuburan tadi karena diyakini kuburan tadi orang soleh tadi bisa memberikan barokah. Siapa yang memiliki barokah? Allah Subhanahu wa taala. Mana darinya? Nah, wayaqulun mereka mengatakan ma abadna ghairallah kami tidak beribadah kepada selain Allah kata kaum musyrikin. Lakin akan tetapi haula rijalun salihun, mereka-mereka ini adalah orang-orang soleh. Nahnu qasadna kami memaksudkan annahu bahwasanya mereka ini orang-orang soleh tadi yatawassatuna lana indallahi faqat yang kami maksudkan bahwasanya mereka ini orang soleh tadi ini bisa menjadi perantara bagi kami di sisi Allah saja. Cukup itu tujuan kami. Wallahu yaqul dalam kata Allah Subhanahu wa taala berfirman menghukumi perbuatan tersebut dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai yang dia cintai, yang dia ibadahi. Nama na'buduhu mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada sesembahan-sesembahan sin Allah Subhanahu wa taala tersebut ilah melainkan liyuqarribuna agar mereka-mereka itu mendekatkan kami ilallah kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Berarti perbuatan kaum musyrikin al-awwalun yang dulu ketika mereka ibadah kepada sesembahan-sesembahan sin Allah tujuannya supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah dengan perantaraan orang soleh ini Allah menghukumi perbuatan ini perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan walladzina takhudhu min dunihi Ini hukum Allah terhadap perbuatan tadi. Nah, maka jangan sampai kita ibadah hanya berdasarkan apa? Zon, prasangka, perasaan. Ah, kata saya mah ini benar, ya. Nah, Mana dalil? Ya dalil sih tidak ada. Ya secara akal saja, secara perasaan baik ini dan urusan ibadah tauqifiyah. Ya ini benar-benar harus berdiri di atas apa? Dalil. Walihada qala ulama oleh karena ulama menjelaskan al aslu fil ibadah at tahrim hatta ja'a dalil. Nah, asal hukum ibadah adalah at-tahrim sampai datang dalil yang memerintahkannya. Berbeda dengan urusan dunia, jangan dicampur. Al-aslu fil adah au fi dunia asal hukum dalam urusan kebiasaan, dalam urusan dunia itu adalah al-ibahah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jangan dicampurkan. Urusan ini apa ini? Nih, urusan bangunan dan sebagainya. Asal hukumnya agama atau ada atau dunia, Hah? Urusan agama apa urusan dunia? Dunia. Berarti asal hukumnya dunia kembali kepada kaidah tadi. Asal hukumnya apa? Boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makan daging, semuanya asal hukumnya apa? Boleh. Namun datang syariat melarang dari lahmul khinzir, dari daging babi, maka tidak boleh. Tidak boleh. Asal hukumnya memakan daging itu boleh. Datang larangan memakan maitah, bangkai, maka tidak boleh. Adapun yang tidak ada larangan, boleh silakan Mau jualan apa? Asal hukumnya apa? Boleh. Selama tidak melanggar syariat, silakan Ini urusan apa? Dunia. Adapun urusan din, urusan ibadah, kebalikannya. Al-aslu fiha at-tahrim. Asal hukumnya adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Sehingga ibadah itu tauqifiyah. Benar-benar harus dibangun di atas dalil. Jangan berdasarkan apa? Perasaan. Nah, Oleh syirik ما أرادوا الشرك wala qasadu." Mereka kaum musyrikin tidak memaksudkan perbuatan tadi, mereka tidak memaksudkan kesyirikan. Wala qasaduhu, tidak pula meniatkannya demikian. Wa inna dhannu sesungguhnya hanyalah mereka menduga, mengira annahum bahwasanya mereka yu'adduna ibadatan yu'adduna ibadatan wa qurbatan ilallah subhanahu Sesungguhnya mereka menduga bahwasanya mereka itu menunaikan ibadah dan kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan yang penting niatnya, yang penting tujuannya, apakah benar ini? Hah? Nah, ibadah itu dibangun di atas dua perkara. Rukun ibadah ada dua. Yang pertama Al-ikhlas ini kaitan dengan niat. Yang kedua apa? Al-ittiba. Mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi Kalau hanya sekedar niat tapi tidak sesuai dengan rukun yang kedua al-ittiba tidak diterima. Contoh yang mudah, kalau ada orang yang sholat subuh karena dia ikhlas untuk Allah dan merasa masih kuat dia lakukan empat rakaat. Contoh yang mudah. Kaum muslimin akan mengatakan apa? Tidak benar ini kok sholat subuh empat rakaat. Ya gitu. Saya ikhlas ini. Saya masih kuat. Saya untuk Allah bukan ingin dapat pujian. Sholatnya pun bersembunyi misalnya. Setelah yang lain tidak ada, dia sholat subuh empat rakaat. Walaupun ikhlas. Tidak diterima karena tidak sesuai apa? Tidak sesuai syariat tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Demikian sairul ibadah Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya sama. Seperti kaidah ini. Saum puasa. Seorang dia berpuasa karena saking semangatnya puasa, puasa Senin Kemis, puasa berbagai macam puasa sunnah dia lakukan masih juga tidak puas, akhirnya dia melakukan puasa mutih. Apa puasa mutih? Makan yang putih-putih gitu. Ya, bukanya Ikhlas, dia ikhlas karena saking kuatnya ingin ibadah untuk Allah diterima tidak? Kenapa? Nah ada syariatnya dari Rasulullah harus puasa apa? Mutih atau puasa tidak berbicara, tidak ada. Contoh yang mudah. Demikian seluruh ibadah-ibadah yang lainnya harus dibangun di atas keikhlasan juga ittiba. Maka ketika mereka mengandalkan hanya sekedar niatannya saja, kami tidak berniat kesyirikan, tidak bermaksud. Nah, tapi perbuatannya ini yang Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi perbuatannya perbuatan apa? Syirik. Nah, barakallahu fikum. Unzur kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam. Lihatlah bagaimana datangnya syaitan kepada bani Adam. Yuzayinu. وكيف يأتي الشياطين الإنس وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ila هذه الأمور. lihat lihatlah bagaimana datang syaitan yakni syaitan dari kalangan jin datang ke bani Adam juga bagaimana syaitan dari kalangan ins manusia karena ada Allah yang mengatakan Naam alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, syaitan nah ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? manusia. Ini ketika manusia mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada penyelisihan terhadap ketetapan Allah, maka dia menjadi apa? syaitan bagi yang lainnya. Nah, bagaimana ketika syaitan tadi datang kepada Bani Adam wa yuzayyinuna hadil umura dan mereka menzayyinu membagus-baguskan perkara ini. Oh, bukan syirik. Nah, ini naam adalah ibadah. Ini adalah naam sekedar apa? Tawasulan, sekedar apa? Kurba. Nah, bukan syirik, dihias-hias. Dengan syubhat lagi, coba kalau kita berdoa langsung kepada Allah, kita kan nggak banyak ibadah, kita bukan orang soleh. Mungkin doanya tidak akan didengar, tapi mereka ini orang soleh yang kita korup pada mereka ini, mereka orang soleh kalau doa, doa, berdoa doanya didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang belum memahami akan apa? Tertipu kan? Oh, apa? Kiasnya sepertinya benar, padahal kiasnya bah, Pertama, dari mana sisi kebatilan? Pertama jelas dia menyelisihi dalil karena perbuatan tadi persis seperti perbuatan kaum musyrikin yang terdahulu. Tujuannya takorub kepada Allah namun melakukan kesyirikan kepada orang-orang soleh atau yang mereka ibadah sin Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihukumi dengan tujuannya saja kan, tapi dari amalan tadi menyelisih. Yang kedua, ucapan mereka tadi ini menyamakan Allah seperti naam raja-raja manusia Sebagian mengatakan, contoh kata mereka, coba seperti hanya kita kalau mau bertemu dengan presiden atau raja. Kita dari kampung. Mana mau presiden menemui kita? Kan nggak kenal. Tapi kalau kita mendekat dulu ke menteri-menterinya, ya kepada orang-orang dekat dengannya kan akan disampaikan hajat-hajat kita barulah mungkin presiden mau mendengar kita mau menerima kita seperti itu kata mereka dengan ucapan ini mereka melakukan tasbih menyerupakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan raja manusia padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada semua itu Bahkan Allah memerintahkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah tidak memerintahkan kita kalau berdoa lewat bulan lewat bulan. Nah Allah mengatakan apa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka ibadan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ketahuilah sesungguhnya aku itu dekat. Uji da'wati na da'ani. Aku na mengkabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan apa? Doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dosa. Justru kalau kita merasa banyak dosa di antara tawassul yang dibolehkan karena tawassul ada yang masru ada yang gairu masru Tawassul yang masru bukan dengan orang-orang soleh tadi, dengan zatnya orang soleh atau orang sudah meninggal, justru dengan menyebutkan nah nah am, permohonan ampun kita atas perbuatan dosa tadi. Sebagaimana doanya Nabi Jawa, Nabi Nuh. Ah, nah, barakah afwan Nabi Jawa yang dimakan oleh Nabi Yunus ahsan. Nah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kezaliman dirinya, inni zalamtu nafsi. Sebutkan ya Allah, sesungguhnya saya telah membolimi diri saya. Ya Allah, saya telah banyak melakukan dosa. Justru ini yang disyariatkan menjadi sebab <coughs> akan didengar doanya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah ini jelas menunjukkan tadi tazyin upaya syaitan dalam membagus-baguskan menghias-hiasi perbuatan dosa, perbuatan syirik. Nah, jam itu betul nggak? Hah? Sudah setengah 12 lebih. Allah Ustaz. Nah, terlambat tadi. Azan jam berapa? Empat lima. Nah, Bagaimana? Hmm. Kita lanjutkan sampai selesai pembukaan ini. Ya? Lanjutkan ya. Nah, nah sedikit lagi. Nah, tidak ada pertanyaan kan? Semoga tidak ada pertanyaan. Nah, nanti diajukan kepada satu daya yang kan? Nah, barakallahu Nah, kulu lahum kami katakan kepada mereka kata Syekh antum ma ta'buduna asnama antum tatawassatuna bin nasi salihin bainakum wa bainallah kami katakan kata Syekh kepada mereka kalian itu tidak beribadah kepada berhala antum kalian itu tatawassatuna binas kalian itu menjadikan manusia sebagai perantara menjadikan manusia orang-orang soleh sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Itu kan perbuatan kalian. Ya. Nah, kami paham kalian ini tidak beribadah kepada nah orang-orang atau berhala-berhala itu. Asna patung-patung. Kami tahu kalian tidak beribadah kepada patung-patung. Tapi yang kalian lakukan kalian menjadikan manusia manusia soleh sebagai perantara antara diri kalian dengan Allah. Itu perbuatan mereka kan. Lalu kata Syekh, Wallahu Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala i'tabara. Allah menganggap hada perbuatan ini syirkan. Nah, mereka menganggap bukan syirik, Allah yang mengatakan, Allah yang menetapkan perbuatan tadi justru adalah apa? Syirik. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna ja'alahu ibadah. Yani Allah menjadikan perbuatan mereka korup kepada orang soleh tadi sebagai ibadah. Wa ya'buduna min dunillah. Allah yang mengatakan bahwa kalian telah beribadah dengan korup tersebut kepada orang soleh. Wa ya'buduna min dunillah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum yang tidak bisa menetapkan maghfurah bagi mereka wala yanfa'uhum tidak juga bisa menetapkan manfaat bagi mereka wa yaqulun dan mereka kaum musyrikin mengatakan haula'i sembahan-sembahan mereka selain Allah tersebut syufa'auna indallah adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kul katakan kata Allah Subhanahu wa taala, takkan wahai Muhammad, Allah apakah kalian akan memberitahu kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Ini pengingkaran. Apakah ada sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Ada tidak? Tidak ada. Ilmu Allah Subhanahu wa taala muhiyupun kulli Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka Allah mengatakan itu syirik. Sementara mereka mengatakan ibadah. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui yang ada di langit dan di bumi? Ini pengingkaran. Maka setelah itu Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala Amma yusrikun Maha suci Allah Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala Berarti perbuatan mereka korup kepada orang soleh Walaupun mereka tidak meyakini orang soleh tadi sebagai Rabbul Alamin Namun mereka menjadikan orang soleh tadi Yang sudah meninggal sebagai naam yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah, Allah menghukumi itu adalah perbuatan apa? Syirik. Setelah mengetahui dalil seperti ini, bagaimana seharusnya kita? Masih menuturkan mengikuti perasaan kita atau mengikuti dalil? Dalil, karena al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Nah kalau kita masih setelah tahu malah menyelisihi dalil tadi, terus mengikuti perasaan prasangka kita, berarti kita menjadi enam pengikut hawa nafsu. Nah, Nazzaha nafsahu an dalika Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan kaum musyrikin faqala dari amma yusyrikun fasammahu syirkan Allah menamai perbuatan mereka syirik wahum la yas wahum la yasammunahu syirkan mereka tidak menamai kesyirikan Yasumuna tolabal syafa'at mereka menamainya sebagai meminta syafa'at fayajibu at lihada maka wajib untuk waspada perhatian dari perkara ini Akhwani fillah rahiman rahimakumullah Nah, demikian penjelasan dari Syekh yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di siang hari ini. Nah, awalnya kita berencana akan masuk kepada pembahasan pertama dari enam sirah. Karena dalam kitab ini berisi tentang enam masalah, enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan akidah. Namun qadar wa masyafa'ah rupanya waktu sudah tidak memungkinkan lagi kita lanjutkan.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 Saat membaca kedua kali dan seterusnya terasa biasa alias hambar. Yang kedua, kami kadang membaca buku-buku sejarah Nabi seperti terjemahan apa ini, ar rahikul Maktum dan lain-lain faedah yang kami dapatkan kadang berbeda. Fenomena apa yang terjadi dan apa faktor penyebabnya. Nah, Nah, Assalamualaikum salam kita Nah pertanyaan pertama tadi Kejadian yang dialami mungkin Membaca sebuah buku langsung Mungkin ketika awal Merasa tersentuh, memahami Kemudian saat membaca kedua kalinya terasa hambar Pertama, kalau buku itu buku yang ditulis oleh ahlu sunnah wal jamaah Ditulis memang oleh para ulama Atau yang memang memiliki ilmu Dan berdasarkan ilmu Kemudian kita ketika membaca pertama kali mendapatkan faidah Alhamdulillah Nah Barakallahu Lalu kemudian setelah diulang-ulang Terasa hambar Pertama ya mungkin Artinya perkara tersebut sudah dia mengetahuinya kan. Sehingga yang namanya hati kita juga sebagaimana jasmani ya, membutuhkan apa? Makanan tambahan kan begitu. Kalau buku itu sudah dia bisa baca, pahami dan sudah bisa kuasai, apalagi sudah bisa diamalkan, dia membutuhkan tambahan-tambahan ilmu lain. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, masih kalau buku itu buku ahlus sunnah benar-benar di atas ilmu bisa jadi kenapa kita hambar membacanya bisa jadi karena kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam buku atau kitab tersebut dan ini besar pengaruhnya sehingga seakan ketika membaca kitab tadi seakan-akan menghukumi dirinya akhirnya terasa apa? Hambar. dan ini yang berbahaya kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui ini kalau bukunya buku apa? Buku Ahlus Sunnah, buku yang ditulis para ulama memang berdasarkan ilmu. Namun kalau bukunya, karena di sini disebutkan sebuah buku umum di sini, ya buku kan bisa macam-macam. Namun kalau bukunya bukan buku ahli sunnah, kemudian kita membaca untuk kesejahteraan terasa hambar, ya alhamdulillah antum terselamatkan sudah. Ya, maka yang pertama antum lihat lihat dulu bukunya, apakah ditulis oleh seorang ahli sunnah Para ulama atau benda-benda yang memiliki ilmu atau tidak Lihat dulu Hati-hati di dalam Akhdul ilma Mengambil ilmu Yang kedua tentang buku tadi Rahikul Makhtum Nah terjemah Kalau kitab Rahikul Makhtum termasuk kitab yang dinasihatkan para ulama Untuk dibaca dalam bab sirah Terjemah Nah untuk penterjemahnya atau melihat Man diterjemah Siapa yang menerjemahkan? hati-hati karena hati-hati ada sebagian penterjemahnya tidak amanah salah menerjemahkan mending kalau keliru tidak sengaja tapi kalau sengaja kan berbahaya antum lihat siapa penterjemahnya barangkali mungkin terjadi fawaid yang berbeda sebab sana atau betul penterjemahnya demikian namun ternyata memang dalam sirah kadang ada beberapa naam eh, riwayat-riwayat yang berbeda Nah, namun semua itu tidak merubah. Tidak merubah selama itu nah dijelaskan para ulama nah tulisan-tulisan para ulama paling ada perbedaan sedikit-sedikit. Nah, tidak sampai pada pokok atau inti dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada. Ya. Kita coba di sini dulu. Nah, barangkali cukup.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 Namun ketika seseorang belum mampu memahaminya, maka sholatnya sudah sah, teranggap sah. Insya Allah diterima insya Allah Subhanahu Wa Taala. apa mak saya dikandung semua perkara baik bagi umat yang telah beliau pimpin. Semua perkara jelek yang akan mendatangkan maut kepada umatnya telah beliau jelaskan pula. Nah, oleh karena itu beberapa waktu, beberapa sekitar dua atau tiga bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW turun ayat apa? Termasuk terakhir ayat turun kepada beliau. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmat wa raditu laku Islam sempurna sudah. Begitu Islam sudah sempurna, maka berarti tidak lagi butuh penambahan dan pengurangan. Termasuk semua perkara-perkara yang kita butuhkan dalam perkara agama ini sudah termasuk di dalamnya. Bagaimana kalau kita menghadapi kemuliman-kemuliman Nah perkara-perkara yang anggaplah memang keboliman atau pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam keadaan masih muslim maka antum bisa membacanya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dalam kitab-kitab atau kitab berimau banyak sekali nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana menghadapi kalau dihadapi oleh kita? Ringkasnya kami sampaikan Nanti silakan dibaca hadis dari yang banyak sekali Baik dalam saya Bukhari dan saya Muslim Nasihat Rasulullah SAW Kalau melihat adanya kemungkaran Yang dilakukan penguasa Maka yang harus kita lakukan di dalam hati kita adalah mengingkarinya Ingkar firqolbi Jangan kita menyetujuinya Jangan kita riwa dan jangan kita melakukannya namun kita tidak boleh mencabut nah, atau mematahkan tongkat ketaatan, melepaskan ketaatan kepada pemerintah tadi. Dalam perkara-perkara yang makruh yang baik tetap kita lakukan. Ada pun dalam perkara-perkara yang jelek yang tidak sesuai dengan syar'i tentu kita tidak boleh melakukannya. Kita tidak lepo. Itu yang seharusnya kita memiliki menghadapi fenomena tersebut yang kedua bagi orang-orang yang memiliki kesempatan Bisa menyampaikan nasihat Kan tidak setiap orang Mungkin dia didengar Atau termasuk sohibul jahat, Orang yang punya kedudukan Maka bagi mereka Disyariatkan untuk mendatangi penguasa pemerintah yang masih muslim Mendatanginya tanpa harus ada konferensi pers ya. tanpa harus ada terang-terangan pengumuman bukan. Lakukan diam-diam. Masuk kepadanya dengan baik. Sampaikan kalimat-kalimat yang nah lembut, yang baik, nasihat. Sebutkan dengan ini yang mau perbuatan ini akan membahayakan terhadap agama, terhadap umat, terhadap negara. Sampaikan dengan baik, masukan-masukan yang ini Seandainya itu diterima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa kalau tidak kata Rasulullah SAW maka kalau ada ma'alai atau kamu kata Rasulullah SAW. Nah, dia sudah menunaikan yang menjadi kewajibannya. Nah, adapun kemudian mengingkari keboliman-keboliman kalau anggap itu keboliman. Karena terkadang seorang menganggap bolim dan bukan secara syar'i. Kalau anggap itu secara syar'i keboliman tidak boleh dilakukan dengan terang-terang. Rasulullah SAW bersabda, Man arada an yansuha bihi sultan ala yudihi Barang siapa yang ingin berikan nasihat kepada penguasa, maka jangan dia melakukannya terang terang di hadapan masyarakat. Akan terdiri kata Rasulullah, Aliyah khudiyati Waliyah khulwali. Nah, dia pegang tangannya, kemudian apa? Berdua dengannya. dan berlaku Seperti itu. Nah, jadi kalau ikan kemukaran tadi, bagi oh, orang-orang yang memiliki kemampuan sampaikan buat tulisan-tulisan yang ilmiah ya. menimbang mausa dan mawaf Cari kesempatan untuk bisa menyampaikan yang baik kepada pemerintah, apakah presidennya ataupun yang di bawahnya dari petinggi kepolisiannya ataupun TNI-nya berikan masukan masukan nasihatnya Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Nah, karena kalau tidak saja ada yang memberikan nasihat dengan baik, dengan lembut. Ada yang lain memberikan nasihat kepada kita dengan langsung kekuatan. Mana yang kemungkinan akan kita terima? Mana? Yang lembut apa yang kasar? Yang lembut. Nabi Musa Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun dan sampaikan dengan ucapan apa? Qulan layyina. Semoga dia mendengar. Demikian. Nah, ini Firaun kafir, raja kafir. Lalu bagaimana dengan pemerintah kita yang masih muslimah, masih sholat? Tetap kita tidak boleh melepaskan ketaatan kepadanya. Kita memberikan nasihat seperti tadi caranya dan tidak boleh boleh kita mengumbar aib-aibnya di majlis-majlis nam di podium-podium nam di pertemuan-pertemuan tidak boleh cukup tadi orang-orang tertentu yang sudah kemudian membuat perkara-perkara yang bisa disampaikan tadi dengan ini ya silah dan kita sampaikan kemudian juga tidak lupa mendoakannya agar Allah memberikan hidayah padanya berikan taufik kepadanya. Antum baca Sahih bukan saya Muslim dalam di dalam dalam hadis-hadis tentang ini. Nah, bagaimana nasihat Rasulullah menghadapi perkara-perkara tadi? Tidak pernah beliau memerintahkan untuk mengangkat pedang karena motorotnya lebih besar, sudah besar. Nah, kemudian berbagai macam kemukaan apakah terkait akidah apakah terkait kemaksiatan sampai dengan nah barangkali ada pertanyaan bagaimanakah waktu pelaksanaan sholat syuruk sholat syuruk atau sholat isyarat ini yang kita ketahui dari tiada apa orang asyik kita surah Allah itu sholat duha yang dilakukan di awal waktu duha yaitu pada saat matahari naam setelah terbit jadi kira-kira matahari se naam nah, seukuran satu rumah satu tumbang kurang lebih sekitar sudah meninggi satu atau tiga meteran dalam nah, pandangan kita bukan pada saat terbit kalau pada saat terbit tidak boleh sholat karena menyerupai orang-orang ubadu syams. Namun setelah matahari terbit kan ada waktu kurang lebih sekitar 20 menitan itu matahari akan meninggi sampai satu tumpak itulah sholat waktu awal Sholat atau syuruh tadi waktu awal duha sholat duha nah dilakukan nah dua rakaat nah kalau itu di antara jadi yang kami ketahui itu hadis tentang Imam Tirmidzi. Namun matangnya saya enam lupa atau tidak mengetahuinya. Namun saya disebutkan barang siapa yang sholat berjamaah sholat subuh, kemudian dia duduk di masjid tersebut, kemudian dia sampai waktu dalam syuruh kemudian dia sholat dua rakaat maka seperti pahala haji dan umrah. Nah, pada Bapak itu jadi itu adalah suatu hal yang dilakukan di awal nah buah itu kan dilakukan di rumah nah Bagaimana menjelaskan kepada keluarga terkait guru melampaui batas sikap guru Sedangkan keluarga masih Allah Sedangkan ibu kita masih ingin Nah, misal tentang sufi dan lain-lainnya. Nah, yang pertama tentunya tadi ada ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Tentu kita harus menyiapkan apa? Ilmunya. Nah, kalau misalnya ada keterbatasan kita, namun ada tulisan yang baik, ilmiah, tidak emosional, bagus, ilmiah berdasarkan dalil teman ah, tentang hal-hal yang tadi akan kita nasihatkan, silakan dilihat. Sampaikan ucapan baik barangkali ibu bisa membaca. Paling kuat tua, sampaikan yang ada pada yang baik. Nasihat tadi. Kalau yang mampu ya dengan bacaan atau dengan senangnya audio, ya berikan audio. Ya, yang bisa didengar. Alhamdulillah, al-ilmu qabla al-qawl wal amal sampai karena iya, dengan adat-adat yang baik khusus pada waktu. Bismillah, mengapa banyak partai yang ilmunya tinggi bisa menyimpang? Seperti juga tokoh pewaris. Nah, ahli ibadah bisa menyimpang. Nah, ini telah sebutkan di kajian tadi. Sebab-sebab seorang dia menyimpang mungkin pertama karena kejahilan yang kedua bukan karena dia sudah tahu ilmunya, namun karena apa? Hawa nafsu. Oleh karena itu, minta kepada Allah selain berdoa Rabbi zidni ilma, juga meminta kepada Allah kebersihan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini taqwa ketakwaan. Wazakiha dan sucikanlah ya Allah, sucikanlah ini. Karena seorang yang diberikan ilmu tapi dia dibersihkan, tidak diberikan kebersihan jiwa kata para ulama, utul ilmu wa lam zakat. Diberikan ilmu tapi dia dibersihkan kebersihan jiwa. Akhirnya membuat fitnah dengan ilmunya. Nah ilmunya hanya digunakan untuk memfitnah manusia. Nah kalau ini diantaranya bisa karena kejahilan, namun bisa karena hawa. Langsung nah, maka banyak-banyak kita membersihkan hati kita, diri kita